الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para pendengar radio ابن القيم اف ام دان radio Ibn Al-Qayyim streaming yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan meraih maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini hari Ahad hari yang ke-24 dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Mei tahun 2020. Alhamdulillah. Kita masih diberi kemudahan untuk kembali melanjutkan kajian mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Dan kita masih melanjutkan pembacaan dan penjelasan dari bab yang ke-18 tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh sebahagian manusia ketika tertimpa musibah. Dan kita telah masuki pembahasan tentang hukum an-niyahah wan nadab hukum ratap dan telah kita sebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang diharamkannya meratapi mayit yaitu melakukan perbuatan yang menyebabkan dia tidak mampu mengontrol dirinya dengan berteriak-teriak mengangkat suaranya menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit dan disertai dengan memukul pipinya atau dadanya menyobek bajunya dan yang semisalnya dalil-dalil yang telah kita sebutkan menunjukkan bahwa meratap termasuk di antara perkara yang diharamkan bahkan termasuk dosa besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya. Ada sebagian yang berpendapat bahwa meratap itu diperbolehkan atau mengatakan hukumnya hanya makruh apabila seseorang melakukannya maka dia tidak berdosa. Namun sebaiknya ditinggalkan. Ini pendapat sebagian. Alasan mereka adanya riwayat yang diriwayatkan oleh Harb dari Wathilah Al Asqa' dan Abu Wail annahuma kana yasma'ani nauh wa yaskutani bahwasanya keduanya mendengarkan orang-orang melakukan ratapan dan keduanya diam keduanya diam dan tidak melarang. Sementara Wathilah Ibn Al-Asqa dan Abu Wa'il mereka ketika tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meratap itu menunjukkan diperbolehkannya. Demikian pula mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Atiyah bahwa ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka 'ala an la على billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina dan seterusnya. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'sinaka fi ma'rufin." Ketika turun ayat ini, ayat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat para wanita dan isi pembaiatan tersebut agar hendaknya para wanita itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencuri, tidak berzina dan seterusnya sampai kepada firman Allah Azza wa Jalla wala ya'sinaka fi ma'ruf dan hendaknya para wanita itu tidak menyelisihimu tidak bermaksiat kepadamu dalam perkara yang baik yang ma'ruf maka kata Ummu Atiyah Kana minhu an Bahwa termasuk di antara perbuatan kemaksiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh para wanita yang merupakan bagian dari isi bayat tersebut adalah meratap. Adalah meratap. Maka Ummu Atiyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, illa ala fulan." Wahai Rasulullah, kecuali keluarganya si fulan itu. Karena sesungguhnya mereka dahulu di masa jahiliyah yang mendukung aku untuk melakukan is'ad. Dan is'ad telah kita terangkan sebelumnya yaitu Eh, seorang yang membantu orang lain untuk melakukan ratapan. Dahulu di masa jahiliyah dianggap ini merupakan bagian dari kebaikan. Maka Ummu Atiyah mengatakan bahwa kecuali keluarga si fulan. Mereka dahulu yang memberi semangat, memberi bantuan kepadaku untuk meratapi kematian seseorang. Maka aku ingin membalas mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa ala fulanin kecuali keluarga fulan. Kecuali keluarga fulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain bahwa Ummu Atiyah mengatakan kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membacakan kepada kami ayat baiat tersebut. Wa nahana 'anil niyahah. Dan beliau melarang kami untuk melakukan ratapan Maka ada seorang wanita yang menggenggam tangannya ketika itu. Dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan si fulana fulana ini pernah dahulu di masa jahiliyah dia menguatkan aku untuk melakukan ratapan, maka aku ingin membalasnya. Maka disebutkan bahwa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalasnya dengan sepatah kata pun. Sampai kemudian wanita ini pergi lalu dia kembali. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaiatnya. Ini alasan bagi sebagian yang berpendapat bahwa meratap itu tidak sampai kepada tingkatan haram. Tapi hukumnya makruh saja. Maka dijawab oleh pendapat yang pertama yang menganggap perbuatan tersebut diharamkan dan termasuk dosa besar. Mereka mengatakan bahwa tidak bertentangan antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah yang lainnya. Dan apa yang disebutkan dari dalil-dalil yang sangat jelas sekali menunjukkan diharamkannya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang meratap dan telah dinukilnya ijma' ulama sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Abdul Barr tentang tidak diperbolehkannya ratapan kepada si mayit baik untuk kaum lelaki demikian pula kaum wanita lalu bagaimana dengan hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pengecualian kecuali si fulana atau kecuali keluarga fulana karena ingin membalas apa yang pernah dilakukan kepadanya pada masa jahiliyah maka dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan dua jawaban Jawaban yang pertama bahwa telah lalu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la is'ada fil Islam tidak ada is'ad di dalam Islam tidak ada yakni tidak diperbolehkan membantu seseorang untuk melakukan ratapan Maka ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jelas menunjukkan larangan. La is'ada fil Islam, tidak ada is'ad. Tidak ada ratapan lagi di dalam Islam itu. Kemudian yang kedua, bahwa kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hukum itu untuk yang disebutkan di dalam hadis itu saja disebabkan karena keduanya yang disebutkan di dalam riwayat tersebut adalah orang yang baru masuk ke dalam Islam yang belum bisa membedakan antara yang diperbolehkan dengan yang diharamkan sehingga kata beliau hukum ini khusus untuk yang disebutkan dalam hadis. Bahkan di dalam hadis itu jelas sekali ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan ratapan. Lalu kemudian ada pengkhususan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa ini orang yang baru mengenal Islam, sehingga dibiarkan terlebih dahulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga hukum itu tidak bisa berlaku kepada yang lain. An Nawawi rahimahullah taala demikian pula menyebutkan dalam syarah Muslim ketika menerangkan hadis ini bahwa ini dibawa kepada rukhsah keringanan terhadap Ummu Atiyah secara khusus kepada keluarga si fulan yang pernah melakukan hal itu kepada beliau di masa jahiliyah dan adapun untuk selain beliau maka tidak diperbolehkan tidak ada pengkhususan kepada selain Ummu Atiyah sehingga selain dari Ummu Atiyah kembali kepada keumuman larangan kata An-Nawawi rahimahullah taala wala tahillu niyahatu li wala laha fi ghairi ali kama huwa sarihun fil hadis maka tidak dihalalkan melakukan ratapan kepada selain Ummu Atiyah dan juga dilarang pula untuk Ummu Atiyah kepada selain keluarga si fulan jadi kepada selain keluarga si fulan tidak diperbolehkan kembali kepada keumuman larangan dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kata beliau wali syari' min al-umumi dan syariat mengkhususkan dari sebuah keumuman sesuai dengan kehendak dari syariat tersebut yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini berlaku khusus, tidak bisa menjadikan sebuah hukum yang bersifat umum. Adapun hukum yang bersifat umum itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la is'ada fil Islam. Tidak diperbolehkan melakukan ratapan atau membantu orang lain untuk melakukan ratapan di dalam Islam. Ini hukum yang bersifat umum. Demikian pula hadis-hadis yang sebelumnya Berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as saliqa wal haliqa syaqqa. Dari wanita yang mengangkat suaranya ketika musibah. Wanita yang menggundul kepalanya, wanita yang menyobek-nyobek bajunya. Berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa itu merupakan perkara yang diharamkan. Kemudian permasalahan yang berikutnya. Tentang mengucapkan kalimat-kalimat yang ringan. Yang dibangun di atas kejujuran. Dan bukan sebagai bentuk tidak menerima apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula sebagai bentuk meratap kalimat-kalimat yang yang ringan. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa ammal kalimatul yasira idza kana sidqan la ala wajhin nauhi wat tasakhud fala tahrum wa la sabr al wajib. Adapun kalimat-kalimat yang yang ringan, yang sedikit diucapkan oleh seorang terhadap si mayit apabila itu merupakan kalimat yang jujur, yang benar, bukan kalimat yang dilebih-lebihkan untuk mengangkat uh, dan menyebutkan keutamaan dari si mayit yang mungkin mayit itu tidak memiliki keutamaan itu. Namun dia menyampaikannya dengan kejujuran. Bukan karena dia tidak menerima takdir. Bukan karena dia meratap. Maka ini diperbolehkan. Tidak diharamkan. Dan tidaklah menghilangkan sifat sabar yang wajib. Apabila seseorang mengucapkannya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Anas bin Malik bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mendatangi jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat maka Rasul, eh, Abu Bakar Siddiq menciumnya meletakkan mulutnya di antara kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil Abu Bakar Siddiq mengatakan wa nabiyyah wa khalilah wa safiyyah wahai engkau nabi Allah engkau adalah khalilullah kekasih Allah engkau adalah orang yang Engkau adalah pilihan Allah Azza wa Jal. Ini kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika beliau mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyyah wa khalilah wa safiyah. Dan ini kalimat yang hak. Rasulullah adalah nabiullah. Beliau adalah Khalilullah. Dan beliau adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ucapan yang jujur. Tidak disertai dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia tidak menerima apa yang menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak. Maka itu tidak mengapa. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat rasa sakit yang beliau derita. Maka Fatimah radhiyallahu ta'ala Beliau pun mengatakan wa karba abatah Wahai ayahku yang mengalami kesulitan yakni kesulitan sakaratul maut ya, Yang dimaksud al-karab di sini adalah kesulitan yang dihadapi oleh seseorang ketika mendekati kematiannya. Maka ini yang diucapkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa ala abiki karbun ba'dal yawm." Tidak ada lagi kesulitan bagi ayahmu ini setelah hari ini. Ya ini setelah kondisi sakaratul maut yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini tidak ada lagi kesulitan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Fatimah radhiyallahu taala anha beliau pun mengucapkan beberapa kalimat. Kata beliau, "Ya abatah, ajaba rabban da'ah. Ya abatah, jannatul firdausi ma'wah. Ya abatah ila Jibril an'ah." Kata Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai ayahku, beliau telah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Surga Firdaus menjadi tempatnya. Dan kepada Jibril aku memberitakan tentang kematiannya. Ini kalimat yang hak diucapkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi panggilan Allah jalla wa ala. Dan beliau telah mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah. Dan Hadis ini juga merupakan dalil yang sangat jelas. Merupakan nas hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin masuk surga. Karena ada sebagian yang menyampaikan bahwa tidak ada jaminan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Subhanallah. Beliau manusia yang terbaik. Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Khalilullah. Kedudukan beliau adalah kedudukan yang tertinggi. Lalu tidak ada jaminan. Sementara para sahabat telah disebutkan jaminannya. Bagaimana mungkin? Maka ini termasuk dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa Jannatul Firdaus menjadi tempat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam al-jannah. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam dimakamkan, maka Fatimah mengatakan, "Ya Anas, أنفسكم anfusukum an tahthu ala الله sallallahu alaihi wasallam at-turab. Ketika di makamkan maka Fatimah mengatakan wahai Anas apakah perasaanmu baik untuk menaburkan tanah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menjadi syahid bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha mengucapkan beberapa kalimat yang kalimat itu hak. Beliau tidak teriak-teriak, beliau tidak gusar, beliau tidak marah, beliau tidak murka. Beliau tetap bersabar dan mengucapkan beberapa kalimat yang hak ini. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat anak beliau Ibrahim radhiyallahu taala anhu meninggal Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami dengan kepergian wahai Ibrahim kami bersedih. Ini ucapan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat wafatnya anak beliau. Maka dalil-dalil ini menunjukkan diperbolehkan mengucapkan kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat yang ringan yang tidak ada bentuk kemurkaan dan tidak menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala padanya. Dia tidak marah kepada Allah Jalla wa ala. Maka ini diperbolehkan sama halnya seperti sekedar menangis diperbolehkan. Sekedar menangis diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mayyita yu'adzabu bin niyahati alaih." Bahwa si mayit itu disiksa dengan ratapan orang-orang yang hidup ketika meratapi jenazahnya. Hadis ini telah diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, anak beliau Abdullah bin Umar, Al-Mughirah bin Syu'bah, Imran bin Al-Husain, Abu Musa radhi radhiyallahu taala anhum. Ada sebagian mengatakan bahwa hadis-hadis ini tidak sahih dan dianggap bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala taziru waziratun wizra ukhra bahwa satu dosa tidak dipikul oleh yang lain. Seseorang tidak memikul dosanya orang lain. Seorang tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang dia usahakan. Sehingga mereka menganggap bahwa riwayat ini lemah. Ditambah lagi adanya pengingkaran dari Aisyah radhiyallahu taala tentang riwayat tersebut. Ini pendapat yang pertama bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari kebenaran riwayat ini. Dan Aisyah mengatakan innakum la tuhadditsuna an ghairi kadhibain wala muttahamain walakin as-sam'a yukhti. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalian memberitakan dari sahabat yang tidak berdusta dan tidak dituduh berdusta. Akan tetapi pendengaran itu kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari hadis tersebut kebenarannya. Namun hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan dari lima sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada celah untuk melemahkan riwayat ini. Yang kedua, kelompok yang kedua mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal bertindak dan melakukan apa saja telah terhadap makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Ketika Rasulullah telah menyebutkan bahwa si mayat disiksa, ya sudah gimana lagi? Berarti Allah yang menyiksa. Kalau Allah Azza wa Jalla hendak menyiksa ya, Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid, berbuat apa saja yang diinginkan terhadap hamba-hambanya. Ini alasan yang kedua. Kelompok yang ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud hadis tersebut innal mayyit yu'adzabu bima alaihi bahwa si mayit disiksa disebabkan karena ratapan orang-orang terhadapnya. Itu terjadi apabila si mayit ketika dia hidup, dia memberi wasiat kepada keluarganya untuk meratapi mayatnya. Jadi ada wasiat pada saat hidupnya, menganjurkan keluarganya untuk meratapi mayatnya. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Al-Muzani, murid dari Al-Imam Syafi'i, rahimahumallahu ta'ala. Kelompok yang keempat mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini adalah ketika seseorang di masa hidupnya tidak melakukan ingkarul mungkar terhadap kaumnya, terhadap keluarganya. Padahal meratap itu sudah menjadi kebiasaan keluarga dan kaumnya. Lalu dia tidak mencegah mereka, tidak melarang mereka. Jadi tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, maka dia pun disiksa di saat matinya karena ratapan keluarganya. Dia tidak melakukan pengingkaran terhadap keluarganya, terhadap kaumnya dari meratap menunjukkan bahwa dia rida terhadap perbuatan itu. Oleh karena itulah dia disiksa. Ini pendapat Ibnul Mubarak rahimahullah. Pendapat ini juga cukup kuat. Pendapat yang lain, pendapat yang lain, yang ini yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga beliau menisbatkan kepada guru beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa hadis ini tidak ada masalah tidak ada problem dengan hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran tidak bertentangan dengan kaidah syariat lalu jika demikian apa maksud dari hadis ini jadi hadis ini menjelaskan tentang kondisi si mayit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mayyita yu'adzabu. Sesungguhnya mayit itu tersiksa, bukan yu'aqabu, bukan dihukum ya, beda. Beda antara kata dihukum dengan disiksa atau tersiksa. Kalau yu'aqabu dihukum. Keluarganya meratapi, maka si mayit yang dihukum karena ratapan keluarganya. Eh, itu tidak ada di dalam hadis itu. Yang disebutkan dalam lafaz hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yu'adzab. Yang kalau diartikan tersiksa. Sesungguhnya mayit itu tersiksa dengan ratapan keluarganya. Nah kata tersiksa ini itu adalah perasaan sedih, perasaan sakit yang dirasakan oleh si mayit. Bukan karena dia disiksa gitu. Sama halnya seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan as-safaru qit'atun al adab bahwa perjalanan safar itu adalah bagian dari siksaan. Maksudnya apa? Seorang tersiksa dalam perjalanan. Dia sulit makan, dia sulit minum, sesuatu yang dia mungkin merasa nikmat ketika dia tidak sedang melakukan perjalanan safar. Ya. Tapi ketika safar banyak hal-hal yang dia tidak mampu melakukannya makan terasa tidak enak, ya. minum juga rasanya kurang uh, nyaman, ya. ingin beristirahat sulit. Nah, ini kan kondisi tersiksa gitu. Maka seperti itu kondisi si mayit. Bahwa dia merasa sedih, dia merasa tersiksa, dengan ratapan keluarganya, dengan ratapan orang-orang yang meratapinya dan meratapi kepergiannya. Oleh karena itu jangan kalian menjadikan si mayit itu menjadi orang yang yang tersiksa setelah dia pergi. Ya. Bahagiakan dia, doakan dia dengan kebaikan. Doakan dia dengan maghfirah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah yang diterangkan dan yang difahami oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala tentang makna hadis ini yu'adzab. Jadi kesimpulannya bahwa yang melemahkan hadis ini tidak tepat karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, tidak ada celah untuk melemahkannya. Pendapat yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal berkehendak terhadap hambanya. Jika Allah hendak menyiksanya, maka Allah menyiksanya. Namun ini juga dianggap bertentangan dengan apa yang diketahui dari kemuliaan syariat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seseorang dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat sehingga pemahaman ini pun kurang tepat yang ketiga yang mengatakan bahwa disiksanya si mayit karena dia memberi wasiat di masa hidupnya ini ada sisi kebenarannya namun e, itu tidak zahir disebutkan di dalam hadis adanya wasiat. Pemahaman yang keempat bahwa ini dibawa kepada keridhaan atau ketika si mayit di masa hidupnya dia tidak melakukan pengingkaran terhadap orang-orang yang meratap sementara ratapan yang ada di tengah keluarganya, di masyarakatnya itu menjadi kebiasaan mereka. Namun dia tidak mengingkari tidak ada pengingkaran dari dia, itu seakan-akan menunjukkan bahwa dia ridha. Ini yang menyebabkan dia disiksa. Ini juga memiliki sisi kekuatan. Ini pendapat Ibnul Mubarak. Demikian pula uh, eh, Ibn Taimiyah kakek yaitu Abul Barakat. Kakeknya uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Abul Barokat adalah kakeknya yaitu Abdus Salam. Dan pemahaman yang kelima yang ini yang zahir yang disebutkan di dalam hadis bahwa yang dimaksud mayyit yu'adzab yakni bermakna tersiksa dengan ratapan keluarganya, ratapan uh, kaumnya, masyarakatnya terhadap kematiannya. Saya kira ini Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita terangkan berkaitan dengan pembahasan hadis innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi atau bi maniha alaihi wallahu taala a'lamu bis shawab lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh